Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita masih berada pada syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengenai nah penjabaran daripada sebuah hadis dikatakan syad, ganjil atau menyendiri. Nah, kisah atau contoh yang berikutnya halaman yang ke-20 qala asy-syarih syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Shalih atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala wa kadzalika qissatu ba'ir Jabir. Demikian juga kisahnya ontanya Jabir bin Abdullah. Nah, kisah mengenai ontanya siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu alladhi ishtarahu minhu nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang waktu itu Rasulullah membeli unta tersebut dari Jabir bin Abdullah. Nah, para perawi berselisih berapa sih harganya itu. Masalah harga lagi ini. Harganya berapa yang diperselisihkan? Perhatikan. Haitsu ikhtalafa ar-ruwatu. Nah, dari sisi para perawi berselisih fi samani hadzal ba'ir mengenai harga unta ini. Nanti apa? Nanti perselisihan seperti ini namanya illah penyakit yang apa? Yang tidak merusak kesahihan hadis. Paham itu ya? Kita lihat sini. Hal huwa auqiyah au aktsar au aqal? Nah, barakallahu fikum. Ini eh, barakallahu fikum. Apakah dia itu harganya beberapa dinar atau dirham gitu atau lebih atau lebih sedikit? Nah, hadzal khilaf la yu'tabar illah qadihah. Perselisihan seperti ini tidak dikatakan apa tidak dianggap nah tidak dianggap penyakit yang bisa merusak, tidak dianggap catat hadis yang bisa merusak. Nah, fil hadis maksudnya tidak merusak hadis. Paham belum ini? Perselisihan atau pertikaian para perawi mengenai harganya berapa sih? Ada yang mengatakan harganya sekian dinar atau lebih, atau mengatakan lebih dari itu atau kurang dari itu dan semisalnya. Itu bagaimana seperti itu? Nah, seperti itu adalah layut yutabarrillah qadha tidak dianggap penyakit atau cacat yang bisa merusak fil hadis dalam hadis. Li'anna mawdu'al hadis dikarenakan nah barakallahu fikum dikarenakan mawdu'al hadis dikarenakan inti atau isi hadisnya adalah bahwa huwa syira'un nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamala min Jabir bi muayyan. Itu intinya. Intinya Rasulullah itu membeli ontanya Jabir bin Abdullah dengan harga yang sudah ditentukan. Cuman berapanya wallah alam itu loh. Berapanya itu dipersisikan para ulama para perawi berselisih pendapat, ada yang mengatakan sekian dinar, sekian dirham dan semisalnya. Apa maksudnya itu ya? Ewan barakallahu fikum. Washtiratu Jabir, na'am dan juga Jabir mensyaratkan apa? An yahmilahu al-jamal ilan Madinah. Jabir mensyaratkan apa? Masih Jabir itu membawa membawa ontanya ke Madinah dulu. Apa maksudnya itu? Nah, jadi Rasulullah sudah membeli, kemudian Jabir masih mensyaratkan lagi apa? Naam, membawa unta tersebut ke mana? Ke Madinah. Wa hadzal mawdu' dan pembahasan ini lam yata'assar tidak memberikan pengaruh walam yusib bi ayyi aillatin taqdafi dan juga tidak menimpa dengan penyakit atau dan tidak menimpa dengan penyakit manapun atau catat manapun yang merusak tersebut. Paham belum maksud ini? Nah, hadal maudhu' lam yata'assar. di pembahasan ini nah perselisihan tadi itu tidak sampai mempengaruhi dan juga tidak menimpakan pada hadis tersebut penyakit yang bisa merusak. Wa ghayatu ma fihi dan intinya perselisihan yang mereka perselisihkan annahum ikhtalafu fi miqdaris saman. Intinya mereka apa? Intinya mereka berselisih dalam masalah kadar atau ukuran harganya berapa. Wa hadhihi laysat bi'illatin qadihatin fil hadis. Yang seperti ini bukan apa? Bukan penyakit atau cacat yang bisa merusak hadis. Ewa. Sekarang kita lihat di sini, wa minal illati alqadiyah, termasuk cacat atau penyakit yang bisa merusak hadis, anyarnya al hadis isnan. Perhatikan ini. Nah, ada yang meriwayatkan satu hadis dari dua orang. Eh, anyar wilis hadis isnan. Eh, dua orang perawi meriwayatkan apa? Meriwayatkan satu hadis, ma yarwihi bi sifatin nafi. Salah satu di antara dua orang itu nah, meriwayatkan dalam bentuk nafi, peniadaan. Wal akhir yarmihi bi sifatil isbat. Paham maksudnya? Yang satunya lagi, nah barakallahu fikum meriwayatkan dalam bentuk isbat, meniadakan, eh menetapkan. Paham yang pertama inti nafi meniadakan, yang satunya meriwayatkan dengan apa? Dengan menetapkan sebuah lafaz. Yang pertama dengan meniadakan lafaz tersebut, yang kedua dengan menetapkan sebuah lafaz. Paham itu? Lafaz hadis. Wa hadzal syakka yang seperti ini tidak dilakukan lagi annaha ilatun qadhiyah. Yang seperti ini nanti adalah illah penyakit atau cacat yang bisa merusak. Wa sayatil kalamu alaihi insyaallah fil hadis al-muttarib dan insyaallah taala akan apa? Akan datang pembicaraannya nanti insyaallah taala pada hadis muttarib, hadis yang goncang. Alladhi itarabar ruwatu yang para perawi mereka goncang. Nah, bimbang dalam masalah tersebut. Ha? Alladhi itaraba ruwatu fihi ala wajhin Nah, berdasarkan sisi yang nyata asar bihil makna yang bisa merusak makna. Karena terkadang seperti itu, satu hadis didatangkan dua perawi. Perawi yang satunya mendatangkan dalam hadis itu ada lafaz sesuatu ada lafaz gitu. Kemudian satunya meniadakan, enggak ada lafaz seperti ini. Nah, seperti itu nanti bisa jadi ilahnya apa? Merusak. Tapi yang yang mengetahui ilah tersebut merusak siapa kemarin? Para pakar ahli hadis. Eh, orang-orang zahabidah, orang-orang hudzat, para cendekiawan, orang-orang cerdas dari kalangan muhaddisin. Adapun orang yang belum pernah belajar masalah mustalah yang mungkin enggak tahu juga. Paham ya? Dan mungkin kita-kita saja mungkin masih kesulitan, tapi kita mencukupkan apa yang apa? yang disebutkan para ulama nah berdasarkan apa penjelasan yang sahih yang mereka sebutkan paham ya mengenai hasan hadisnya itu sahih atau hadisnya itu lemah karena seperti ini seperti ini itu kalau kita tidak mampu cukup kalau kita tidak mampu cukup tapi kalau misalkan ingin mampu ya belajar terus dalam ilmu ini harus di nah barakallahu fikum eh, dipelajari sampai dia bisa mentakhrij mengeluarkan apa mengeluarkan hadis dalam artian hadisnya diriwayatkan oleh siapa rawahu siapa kemudian mentahqiq hadisnya sahih atau enggak, paham ya? Seperti itu. Nah, itu butuh waktu yang panjang dan juga lebar. Paham ya? Panjang dan lebar. Nah, dan sabar. Paham ya seperti itu. Karena memang butuh waktu yang lumayan panjang itu. Dalam artian bagaimana? Dalam artian harus menyempatkan gitu loh, menyempatkan waktunya. Nah, Nah, yang seperti itu hadis yang itu nanti dikatakan nah di dalamnya ada illah, ada penyakit, ada cacat yang bisa merusak hadis, itu diketahui dengan apa? diketahui oleh para cendikiawan atau para hudzat, nam atau para pakar ahli hadis karena illah yang qadihah, penyakit atau catat yang bisa merusak itu adalah illah yang namanya khafiyah, yang tersembunyi, yang tidak setiap orang mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata al-mu'allif al-Imam Al-Baiquni rahimahullah ta'ala, yarbihi adlun dhabitun an mislihi, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi sebuah hadis itu dikatakan sahih manakala abang kemarin bersambung sanatnya. Paham ya? Nah, kemudian abang kemarin? Eh, di dalamnya tidak apa-apa. Tidak syad, tidak ada unsur syudud, keganjilan atau penyendirian dalam sebuah lafaz. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga apa? Tidak ada illah qadhihah. Tidak apa? tidak ada penyakit atau catat yang bisa merusak hadis. Nah, kemudian apa hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdun dhabitun an mislihi. Paham ya? Yang, yang meriwayatkan hadis yang sahih itu adalah seorang yang adil, memiliki apa? sifat adalah, mustaqimus sirah, orang yang jalan hidupnya itu lurus. Dalam artian nah barakallahu fikum dia berupaya untuk menjaga dirinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak agamanya dan juga merusak meruah harga diri atau kehormatannya. Paham ya? Ada pun yang mengatakan bahwasannya dikatakan adil memiliki sifat adalah yang tidak punya dosa itu keliru. Karena orang tidak maksum. Orang tidak maksum terkadang yang namanya orang itu kan bisa berdosa itu. Nah, yarwihi adlun dhabitun. bitun, nah, yang meriwayatkan hadis yang sahih tersebut adalah orang yang adil, yang memiliki sifat apa? Adalah dhabitun. Dhabitun adalah orang yang nan kokoh dari dua perkara. Kokoh hafalannya dan juga kuat juga apa? Nah, kitabah tulisannya. Paham itu maksudnya ya? Nah, dapat memiliki apa? kekokohan dan juga kuat dari si hafalan dan juga kuat dari si penulisan. Dalam artian bagaimana? Dalam artian yang namanya hafalan itu dia menghafal sebuah hadis yang dihafal dari gurunya dan dia bisa menghadirkan kapan saja dibutuhkan. Itu nanti masuk dalam dapat sadar. Dapet sadar, paham ya? Kemudian dabtul kitabah atau dapetul kitab, tulisan yang dia tulis ketika mengambil dari gurunya itu tidak berubah. Yang dia sampaikan ya seperti yang dia tulis. Paham ya? Sehingga dia wajib menjaga tulisannya jangan sampai diserahkan oleh orang-orang yang tidak tanggung jawab. Dikhawatirkan diubah dan semisalnya. Nah, seperti itu. Sehingga sebagian para perawi terkadang doaikan sebabnya itu. Tidak menjaga tulisannya sehingga tulisannya diambil oleh orang-orang yang jahat, diubah lafadznya, diubah nama perawinya dan semisalnya akhirnya merusak. Paham itu ya? Nah, para fikum. Seperti itu. Kemudian apa? Yarfihi adlun dhabitun an mislihi. Maksudnya masing-masing perawi itu, rawi yang satu yang pertama itu meriwayatkan dari perawi yang memiliki sifat adalah dan juga memiliki sifat apa? Abdobat ini. Eh, kemudian yang setelahnya juga sama. Apa ya? Kan tadi sebuah sanad dikatakan mutasil manakala apa? Sebuah hadis dikatakan mutasil. Naam, anyar ya rawi atau anyal an anyar ya. Naam, barakallahu fikum kullu rawin minar rawi alladhi yalihi itu. Paham ya? haythu anna kullu rawi yasma' ar rawi alladhi yalihi. Dari sisi setiap rawi itu mendengar dari perawi yang setelahnya. Tapi syaratnya apa perawinya? Adlun dhabitun an mislihi. Maksudnya maksudnya hadis itu bahwa dari orang yang adlun dhabit an adlun dhabit. Apa artinya? Paham ya? Jadi dari perawi yang dia memiliki sifat adalah dan juga sifat dhabit dari perawi yang setelahnya juga sama. Perawi yang setelahnya itu perawi yang memiliki sifat adalah dan dhabit juga. Ucapan an mislihi. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi yang bisa dijadikan sandaran Dobetnya dia dan juga penukilannya. Jadi tidak ghaflah, tidak lalai, hafalannya tidak lemah dan semisalnya kuat. Gitu. Kita lihat qauluhu qala asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala qauluhu yarwihi adlun yakni annahu la budda an yakuna rawi adlan. Syaratnya perawi tersebut harus adil. Wa hadha huwa syartul rabi'. Inilah syarat yang keempat min syurut sihhatil hadis. Inilah syarat yang keempat daripada syarat-syarat apa? sahihnya sebuah hadis. Kemarin beliau sudah menyebutkan tiga syarat kan? Pertama ittisalus sanad, paham ya? ya bersambungnya sanad yang kedua selamat dari syudud. Ya. yang ketiga selamat dari apa? Illah al-qadihah, penyakit atau cacat yang bisa merusak. Nah, yang keempat adalah apa? Syarat yang keempat ini tadi ayyakuna ar-rawi adlan dhabitan. Apa itu ya? Nah, hendaknya perawi tersebut memiliki sifat adil. Wal adlu fil asal perhatikan ini Wal adl pada asalnya huwa adalah istiqamah, lurus. Idza kana at-tariqu mustaqiman laysa fihi i'wijajun. Nah, jadi secara secara bahasa sebenarnya adil itu adalah istiqamah, lurus. Idza kana at-tariqu apabila jalan itu mustaqiman lurus, laysa fihi i'wijajun. Tidak ada di situ kebengkokan atau tidak ada belokan Lurus tidak ada belokan namanya apa? Istiqamah. Yukalu hada tariqun adlin. Dikatakan ini adalah hada tariqun adlun. Ini adalah jalan yang lurus, Ayy mustaqim. Wa al-'asa al-mustaqimah yukalu laha adalah. Nah, adalah. Eh, dan semisal itu juga tongkat yang lurus itu dinamakan dengan apa? Adalah. hada wal asal ini secara asal. Lakinnahu 'inda ahli ilm akan tapi adil itu menurut ahlul ilmi adalah huwa wasfun, sebuah sifat fi yang ada pada seseorang tadi al istiqomah ya kan? Mengharuskan atau menuntut seseorang itu istiqomah untuk continue. Paham ya? Lurus fiddin dalam masalah agamanya wal muruah. Dan juga dalam masalah muruah. Apa muruah? Harga diri atau kehormatan. Paham salah ya? Fastiqamatur rajuli fiddini wa muru'ati tusama adalatan ini. Jadi ya, apa ini enggak bingung ya? ya eh, mustaqimus sirah itu juga sama, mustaqimus sirah. Eh, yang apa yang yang yang nambar kalafikum yang lurus jalur hidupnya. Paham ya? Nah, silsilah hidupnya itu lurus gitu loh. Ya barakallahu fikum mustaqim sirah, jalan hidupnya itu lurus. Ya ini sama. Fastiqamatur rajuli. Maka istiqamahnya seseorang, kontinunya seseorang, lurusnya seseorang dini dalam masalah agamanya wa muruati dan juga harga diri serta kehormatannya itu sama adalatan, dinamakan dengan adalah. Maksudnya bagaimana barakallahu seseorang dikatakan lurus dalam agamanya itu? tidak mencampuri dengan dosa besar besar seperti berzina, berjudi, minum khamr dan semisalnya. Kemudian masalah masalah muruah bagaimana masalah muruah? Tidak sering berdusta, ya? tidak memiliki sifat-sifat yang yang yang jelek seperti misalnya dengki, iri dan semisalnya yang bisa merusak harga diri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tidak ya barakallahu fikum e, tidak sembarangan itu loh dalam berkata dijaga dan semisalnya. Nah, paham maksudnya itu ya? Karena nanti ada yang barakallahu fikum yang bisa merusak muruah harga diri. Nah, atau misalkan dia duduk-duduk berteman dengan para penjudi, para pemabuk, misalnya dia nggak mabuk, nggak judi, tapi kan merusak, merusak harga diri dia nanti dan kehormatannya gitu loh. Nah, kalau yang masalah agama, misalkan dia murtad atau misalkan dia malah justru nah barakallahu fikum naam melakukan kebid'ahan atau misalkan dia justru melakukan perkara-perkara yang apa merusak agamanya. Berjudi tadi, berjudi, berzina, Paham ya? Minum khamr misalnya. Mau salah? Kan? Ayo. Wa ala hadha, maka berdasarkan penjelasan ini fal fasik laysa bi adlin, maka orang fasik itu bukan adil. Sehingga kalau datang kabar dari orang fasik bagaimana? Dicek lagi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa membawa sebuah kabar, maka carilah kejelasan. Dalam artian dijelaskan lagi benarnya kabarnya itu. Cek lagi nah. Li'annahu laysa mustaqiman fid din karena orang fasik itu tidak istiqomah, tidak kontinu dalam agamanya, tidak lurus. Falau ra'aina rajulan qati'an lirrahmi falaysa bi'adlin. Maka apabila kita melihat seseorang kalau dia itu memutuskan hubungan silaturahmi, tidak ada unsur, tidak ada sebab yang lainnya, falaysa bi'adlin maka dia tidak kata, dikatakan adil. Nah, karena Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati'. Eh, tidak akan masuk surga secara langsung orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Walau kana min asdaqin walau kana min na min asdaqin nasi fi naqlih. Ayo. Walaupun dia termasuk orang yang paling jujur dalam penukilannya. liana huwa mustaqim fi dini karena dia tidak istiqomah dalam agamanya. Wa kadzalika law wajadna syakhsan la yusalli ma'al jamaah. Eh, demikian juga seperti itu pula apabila kita atau kalau seandainya kita menjumpai seorang dia itu tidak sholat berjamaah. Wa huwa min asdaqin nas padahal dia termasuk apa? Eh, termasuk manusia yang jujur fa laysa bi'adlin. Dia tetap dikatakan dikatakan tidak adil di situ. Karena tidak lurus agamanya. Enggak pernah salat jamaah kan? Ya, rawahu la yuqbal minhu. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dia maka tidak terima darinya. Nah, karena apa? Karena tidak adil. Ada pun yang berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya bismillah taala mengenai daripada 6 masih rincian dan juga penjabaran daripada al-adl atau al-adalah ini barakallahu fikum. Cukup sekian yang disampaikan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.